Dan inilah hakikat penciptaan manusia. Dan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umatnya ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat ini satu kenikmatan yang besar yang mereka jadikan sebagai petunjuk di dalam mengamalkan agama tersebut di dalam beribadah yaitu dengan disempurnakannya agama Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang mereka alami dan yang menjadi permasalahan dan urusan mereka dalam perkara ibadah cukup bagi mereka kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di saat mereka meninggal maka mereka memiliki hujah terhadap apa yang akan mereka amalkan Jikalau mereka termasuk orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran Sunnah, maka mereka senantiasa beramal dengan dalil wal hujjah wal burhan. Adapun mereka yang beramal sesuai dengan hawa nafsu mereka tanpa dalil dari Al-Quran Sunnah, maka tentunya mereka fisikah mereka dalam keadaan kecelakaan, dalam keadaan tidak mendapatkan petunjuk. Itulah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini sampai kemudian mereka meninggal. Maka al-muallif rahimahullahu taala yang menyusun kitab ini dengan susunan yang demikian indahnya setelah beliau menjelaskan tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentang nasab beliau, tujuan beliau diutus, dan sampai kemudian turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Yawma Akmal Dinakum, yang menunjukkan kesempurnaan agama ini. Lalu kemudian setelah itu beliau meninggal, dan mewariskan kepada umat ini Islam yang sempurna. Dan sehingga mereka memiliki tanda-tanda di saat mereka pun meninggal, mereka memiliki hujah di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka setelah beliau menjelaskan tentang kesempurnaan agama, maka beliau mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa bagaimanapun kehidupan manusia di muka bumi ini pasti setiap dari mereka akan merasakan yang namanya kematian. Berkata al-muallif Syekhul Islam rahimahullah wa dalilu ala صلى sallallahu alaihi wasallam dalil atas meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Engkau mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula sesungguhnya mereka semua akan mati. Dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rob kalian maka kalian bertengkar akan bertengkar dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum secara hak terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. idza matu yub'atsun. Dan manusia di saat mereka mati maka mereka pun dibangkitkan والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى bahwa dari tanahlah kami menciptakan kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai awal penciptaan manusia yaitu Adam dimulai dari tanah Wa fiha nu'idukum dan pada tanah itu kami kembalikan kalian. Di saat kalian dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu pula kami keluarkan kalian sekali lagi. Wa qala ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi ini. Lalu kemudian Allah mengembalikan kalian ke dalam bumi dan Allah mengeluarkan kalian setelah itu. Dua dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala ini sebagai dalil bahwa البعث بعد الموت ثابت بكتاب الله سبحانه وتعالى kebangkitan setelah mati adalah merupakan perkara yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah sepakat al-ummah di dalam menetapkan adanya hari kebangkitan tersebut. Maka di sini beliau menjelaskan bahwa mereka terlebih dahulu mengalami kematian, siapapun mereka. Jangankan kita, makhluk yang termulia, Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun mengalami kematian. Dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita menjelaskan tentang sempurnanya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkhutbah di hadapan para sahabat bahwa beliau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah, Fafi hadhih al-ayah" Di dalam ayat ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man ursila ilaihim dan siapa yang diutus kepada mereka mayitun mereka semua mati mereka semua mengalami yang namanya kematian wa annahum sayakhtasimuna 'inda Allah yaumil qiyamah dan bahwa mereka akan berselisih di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat antara mukminin dan kafirin fayahkumu bainahum bil haqq maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hukum secara hak wala Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila dan Allah tidak akan menjadikan jalan sedikit pun untuk memenangkan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Maka mereka mempertanyakan tentang hal tersebut akan tetapi kematian pasti akan menjemput mereka dan kebangkitan itu pasti akan mereka alami siapapun mereka Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa di saat mereka telah mengalami kematian, maka mereka akan menghadapi hari berikutnya. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ati wan Nusyur. Hari kebangkitan. Hari Al-Akhirah. Setelah mereka mengalami kematian, setelah mereka mengalami dua alam, alam dunia wa alamul barzakh, maka mereka mengalami alam yang ketiga, yaitu alamul akhirah. Dan ini sabit. Dengan ditiupkannya sangkakala. Dan terjadi khilaf sebagaimana yang telah pernah kita sebutkan di kalangan para ulama tentang jumlah tiupan sangkakala. Sebahagian dari kalangan para ulama seperti Syekhul Islam, Al-Hafidh Ibn Kathir dan yang lainnya. Mereka menetapkan bahwa yang bahir dari nas Al-Quranul Al Karim, tiupan itu ada tiga kali. Ada yang disebut dengan nufkhatul fazi' Ada yang disebut dengan nufkhatul sa'iq Dan yang disebut dengan nufkhatul ba'ath Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menakutkan mereka. Wa yawma yunfakhu fi suri fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiupkannya sangkakala maka ketakutanlah yang ada di langit dan di bumi. Tiupan yang kedua adalah nufkhatus sa'iq. Tiupan yang menjadikan mereka mati. Wa idza nufikha fis suri sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah mereka. Kemudian yang ketiga adalah nufkhatul ba'ats فإذا نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون namun sebahagian dari kalangan para ulama dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin bahwa tiupan itu hanya dua kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menjadikan mereka takut lalu berlanjut dengan kematian mereka. Itu satu tiupan. Ya. Sedangkan tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Dan telah disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwa antara tiupan pertama dan kedua arbaun berselang selama 40 wallahu a'lamu bissawab apakah itu 40 hari ataukah 40 bulan tidak dijelaskan. Naam. Dan beliau menyebutkan tentang hari kebangkitan di dalam kitab ini untuk membantah sebagian orang-orang yang hidup di Al-Badiyah, orang-orang Badu yang mereka banyak mengingkari tentang permasalahan hari kebangkitan ini baik di zaman beliau dan itu nampak dari risalah-risalah yang beliau tuliskan ke berbagai tempat pada zamannya rahimahullah taala menjelaskan dan meyakinkan mereka bahwa di saat mereka akan mati mereka akan mengalami alam yang berikutnya yaitu alam akhirah adanya hari kebangkitan maka beliau tekankan permasalahan ini untuk menegaskan bahwa tidak benar keyakinan mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan itu merupakan salah satu bentuk kekufuran sebagaimana yang akan beliau jelaskan nanti. Bayana rahimahullahu taala fi hadhihi al-jumlah Al-Syeikh Syekhul Islam menjelaskan di dalam jumlah ini anna nasa idza matu yub'atsun bahwa manusia di saat mereka telah mati mereka akan dibangkitkan Ya Baathuhumullahu azza wa jalla ahya'an ba'da mautihim Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka dan mereka dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasad mereka. Setelah mereka mati, lil jaza dalam rangka hari pembalasan. Naam, kebangkitan itu dengan ruh dan jasad. Berdasarkan kesepakatan para ulama' dan diingkari oleh sebagian falasifah seperti Ibnu Sina Al-Farabi dan yang lainnya. Wa hadha huwa natijatu min irsalir rusul. Dan inilah hasilnya dari diutusnya para rasul. Ayyamal al-insanu li hadzal yaum yaitu agar manusia mereka beramal untuk hari itu yaumul ba'thi wan nusyur adanya hari kebangkitan, hari dikumpulkannya mereka. Al-yaumul ladhi dhakarallahu Allah Subhanahu wa taala yaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan min ahwalihi dari keadaan-keadaan hari itu wa ahwalihi kengerian-kengerian pada hari itu ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل yang menjadikan hati seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa yakhsha hadzal yaum dan takut dengan hari tersebut hari yang pasti akan datang dan seorang manusia tidak akan menghindar dan tidak mampu mereka untuk menghindar dari adanya hari tersebut. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Maka bagaimana kalian dikatakan sebagai orang-orang yang takut, dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa, di saat kalian mengingkari hari yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan rambut anak-anak mereka menjadi beruban. Anak-anak disebabkan karena kengerian hari kiamat dan ketakutan mereka, rambut mereka jadi beruban pada saat itu. As-sama'u munfatirun bih. Lagi terbelah karena wa'duhu maf'ula janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi itulah hari kiamat hari yang penuh dengan kengerian hari yang tidaklah seorang mendapati hari kiamat tersebut melainkan mereka adalah sejelek-jelek manusia inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wahum Sejelek-jelek manusia, siapa yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup? Wal billah. Lalu beliau menyebutkan dua firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan dan menjelaskan bahwa manusia mengalami tiga fase. Wa dalilu qawluhu ta'ala minha khalaqadakum. Ini fase yang pertama. Bahwa dari bumi itulah kami menciptakan kalian. Dari nenek moyang kalian Adam turun temurun terus menerus. Dari generasi ke generasi. Manusia menuruni manusia. Naam. Hewan turun temurun hewan tidak ada hewan yang menjadi manusia atau manusia menjadi hewan. Manusia jadi manusia. Dari Adam alaihi salam. Ay minal ardi khalaqanakum. Yaitu dari bumi kami menciptakan kalian. Dari tanah. Hina khalaqa Adam alaihi salatu wassalam min turab. Ketika beliau menciptakan, ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dari tanah. Wa fiha nu'idukum. Ini fase yang kedua. Dan kepada tanah itu pula kami kembalikan kalian. Nu'idukum minal i'adah. Mengembalikan kami mengembalikan kalian ke tanah. Ai bidafni ba'dal maut. Yaitu dengan cara dikuburkan setelah kalian mati. Fase yang ketiga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan dari tanah itulah kami keluarkan kalian sekali lagi. Ai bil ba'ti yaumil qiyamah. Yaitu hari kebangkitan. yang Akan terjadi nanti pada hari kiamat. Maka ini ada tiga fase. Ada tiga rumah yang akan ditempati oleh manusia. Dan hendaklah mereka mempersiapkan rumah yang terakhir yang merupakan tujuan mereka yang terakhir pula. Wa qala ta'ala dan ayat yang kedua yang beliau sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi. Thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah kembalikan kalian ke dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhrajan. Lalu Allah mengeluarkan kalian. Maknanya persis betul dengan ayat yang sebelumnya. Bahwa manusia mengalami tiga fase ini. hadhil ayatu ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini muwafiqatun tamaman liqaulihi ta'ala. Itu sesuai ya sama persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى taratan في هذا المعنى كثيرة جدا آيات آيات di dalam makna ini sangat banyak sekali wa qad abdallahu azza wa dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memulai penciptaan tersebut wa a'ada fi itsbatil ma'ad dan Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat-ayat tersebut dalam rangka untuk menetapkan adanya hari kembali hatta yu'minan nasu bidzalik agar kemudian manusia beriman tentang adanya hari kebangkitan itu wayazdadu imanan dan semakin bertambah keimanan mereka wayamalu lihadal yaumil azim dan mereka beramal untuk hari yang agung, hari yang besar ini. Alladzi nas'alullah subhanahu wa ta'ala di mana kita meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana minal amilina lah agar kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang beramal semata-mata ikhlas untuk Allah wa minas su'ada'i dan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam beramal dalam ikhlas dalam mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sebab tidak ada kebahagiaan yang merupakan kebahagiaan abadi. Melainkan di saat mereka diberikan hidayah untuk menghidupkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ila huna ya تفضلوا حفظكم الله